بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan al-kiram rahimani wa Kita lanjutkan pembahasan kita Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il kitab wa Sunnah Kita masuk pada pembahasan Al-I'tikaf Telah berlalu Penjelasan tentang makna itikaf demikian pula syarat syarat sahnya itikaf dan juga zamanul i'tikaf wa waktuhu Kita masih pada masalah yang ketiga <clears throat> tentang zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif waktu lamanya i'tikaf kemudian perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang i'tikaf juga perkara-perkara yang mubah boleh dilakukan oleh orang yang Iktikaf Asani mustahabbatuhu Poin yang kedua Sunnah-sunnah di dalam iktikaf Wal i'tikafu ibadatun Yakhlu fihal abdu bi khaliqihi Etikaf adalah ibadah di mana di dalamnya seorang hamba berkhulwah dengan Robnya, dengan penciptanya, itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menfokuskan diri untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'ul 'ala'iq 'amma siwah dan hamba yang sedang beriktikaf ia memutus semua perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutus semua ketergantungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. memutus urusan-urusan dunianya, ya, bisnisnya, dan seterusnya. Fokus untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya. Faistahabbu an yatafarragha Maka disunahkan untuk orang yang i'tikaf dia mencurahkan waktunya ya, fokus hanya untuk ibadah. Fayukfiru minas solah Maka dia memperbanyak sholat Sholat-sholat sunnah Wadzikr Dan memperbanyak zikir Waddu'a Dan memperbanyak doa Wa Qur'an Dan memperbanyak kiroah membaca Al-Quran wa taubah dan memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal wal istighfar dan juga memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah wa nahwi dzalika minat ta'at dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ketaatan allati tuqarribuhu ilallahi ta'ala yang bisa mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kondisi seorang yang mu'takif seorang yang itikaf dia berkhulwah dengan Robnya memutus semua hubungan yang tidak ada kaitannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fokus mencurahkan waktunya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Salat, zikir, doa, qiraatul Quran, tauba, istighfar dan yang lainnya Asalis yang ketiga Mayubahu lil mu'takif perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang etikaf. Apa saja perkara-perkara yang dibolehkan oleh orang yang sedang etikaf? lil mu'takif al masjid lima Boleh bagi orang etikaf untuk keluar dari masjid untuk perkara yang darurat atau perkara yang harus dia lakukan atau merupakan hajat kebutuhannya maka boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dia lakukan <clears throat> kal khuruji lil akli wa seperti keluar untuk makan dan minum. Idza lam yakun man yuhdiruhuma. Jika dia tidak memiliki pembantu atau penolong ya, yang bisa menghadirkan makan dan minumnya. Sama sekali nggak ada yang bisa membantu dia untuk membawakan makan dan minum ke masjid ya. maka otomatis ya, dia harus keluar keluar dari masjid untuk sekedar makan atau sekedar minum ketika tidak ada orang yang bisa menolong dia untuk mengantarkan makan dan minumnya ke masjid maka makan dan minum termasuk hajat maka boleh jika kondisinya seperti ini dia keluar dari masjid untuk makan dan minum. Namun setelah itu segera kembali ke masjid. Demikian pula wal khuruju liqada'il hajah, keluar untuk menunaikan hajat BAB, BAK ya. <clears throat> atau mandi dan seterusnya. Ini hajat juga. Maka boleh keluar dari masjid untuk menunaikan hajat-hajat yang seperti ini. Karena tidak mungkin dia ya, BAB atau BAK di dalam masjid ya, haram. Maka dia keluar dari masjid untuk menunaikan hajatnya dan ini tidak membatalkan etikaf ya, karena keluar untuk keperluan hajat. Wal wudu minal hadas, demikian pula keluar dari masjid untuk berwudu. Karena dia berhadas, maka dia harus berwudu. Keluar untuk berwudu, boleh. Wal iktisal minal janabah, demikian pula mandi wajib. Mandi karena junub. Ataupun mandi untuk membersihkan badannya ya walaupun tidak junub maka hal yang demikian adalah termasuk hajah keperluan maka boleh bagi seorang yang itikaf untuk keluar dari masjid untuk menunaikan hajat-hajat yang seperti ini adapun jika keluar tanpa hajat keluar tanpa ada keperluan enggak ada keperluan ya. sekedar keluar dari masjid untuk perkara yang tidak darurat dan bukan hajat ya, maka ini membatalkan iktikaf keluar tanpa hajat di ghairil hajah ini membatalkan iktikaf walaupun keluarnya sebentar Adapun jika keluarnya untuk hajat maka tidak membatalkan iktikaf dan hukumnya boleh seperti yang sudah dijelaskan barusan. Kemudian wayubahu lahu at-tahaddus ilan nas fi mayufid. Dan diperbolehkan bagi orang yang itikaf untuk berbincang-bincang dengan manusia <clears throat> dalam perkara yang berfaedah. Ngobrol, berbincang-bincang dengan manusia, dengan teman-temannya dalam perkara-perkara yang berfaedah wasual an ahwalihim dan boleh menanyakan kondisi mereka ya, kif haluk ya, gimana kabarnya gimana keluarga ya. boleh menanyakan kondisi manusia yang biasanya obrolan tersebut naam terjadi ketika bertemu. Ya. Amma tahaddutsu fi ma la yufid adapun bincang-bincang yang tidak berfaedah apalagi gibah ya wa fima fi dan dalam perkara-perkara yang tidak ada darurat padanya ya, berbincang-bincang tentang perkara yang tidak berfaedah dan juga tidak ada darurat untuk berbincang-bincang Fa innahu yunafi al i'tikaf, maka yang seperti ini menafikan tujuan i'tikaf. Wa masyuri'a min ajli. Ya, dan menafikan na'am syariat i'tikaf. Ya. yang dimana i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dari ketaatan-ketaatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang seperti tadi, bincang-bincang tidak berfaedah ini menafikan tujuan i'tikaf. dan menafikan perkara-perkara yang etikaf disyariatkan karenanya. Menafikan tujuan etikaf dan menafikan perkara-perkara yang etikaf itu disyariatkan karenanya. Kemudian wayubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribuhu. Yang berikutnya boleh orang yang etikaf diziarahi dijenguk ya, oleh keluarganya atau oleh istrinya atau oleh karib kerabatnya boleh datang ke masjid untuk jenguk suaminya yang sedang etikaf ya. apabila tidak menimbulkan fitnah atau saudaranya atau karib kerabatnya boleh menjenguk orang yang sedang i'tikaf ya. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min zaman dan boleh orang yang i'tikaf ngobrol dengan orang yang menjenguknya. Baik yang menjenguknya adalah anaknya atau saudaranya atau istrinya. Ngobrol. Boleh. Wal khuruj min mu'takafihi litaudi'ihim. Dan boleh orang yang itikaf keluar dari masjid dari tempat etikaf untuk mengantar untuk mengantar orang yang menjenguk. Nah. Li hadis Sofiyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah hadis Sofiyah radhiyallahu taala anha. Qalat beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam mu'takifan." adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah iktikaf itu lailan dan aku mendatangi beliau di malam hari kata Safiya dan beliau adalah istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh dan aku berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kumtu, kemudian setelah selesai berbincang-bincang aku berdiri. Fangkolabtu dan aku pun pulang. Fakomamai liyak libani dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersamaku ya, mengan, untuk mengantarku. Nah. Al hadis. Hadisnya panjang. Riwayat Al Bukhari dan Muslim. Wa makna liyaqlibani dan makna liyaqlibani adalah yarudduni ila baiti. Itu beliau berdiri bersamaku, ikut bersamaku untuk mengembalikan aku ke rumahku. Maka boleh keluar untuk mengantar istrinya yang menjenguknya. Nah. Karena ini dalam rangka hajah dijelaskan oleh para ulama apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dijenguk oleh istrinya di malam hari kemudian beliau keluar dari masjid untuk mengantarnya ke rumah <coughs> ini adalah untuk hajah untuk keperluan ada hajah ada alasan syar'i yang membolehkan untuk keluar apa yaitu karena beliau khawatir khawatir terhadap naam keamanan istrinya dari masjid menuju ke rumahnya karena kondisinya malam kondisinya malam sehingga beliau khawatir akan terjadi apa-apa pada Sofia sehingga beliau walaupun sedang etikaf ya, beliau keluar untuk mengantar Sofia karena kondisinya di malam hari maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian yang terakhir, walil mu'takif an ya'kula wa yashrab wa yanamu fil masjid. Dan boleh bagi orang yang itikaf untuk makan dan minum dan tidur di masjid ma'al muhafadzati ala nadzafatil masjid wa siyanatihi namun disertai menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya boleh makan dan minum di masjid ya. dengan syarat dia menjaga kebersihan masjid ya. nah dengan tetap menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya <clears throat> Taib selesai pembahasan tentang perkara-perkara yang disunnahkan di dalam etikaf dan juga perkara-perkara yang dibolehkan eh, untuk orang yang sedang etikaf. Nah, pembahasan yang terakhir dari kitab Siam ini adalah mubtilatul i'tikaf ya. Mubtilatul i'tikaf Pembatal-pembatal i'tikaf Namun insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astagfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin